Pak Leo Terima iya, kasih yang Ibu Iya silakan. Ya Ibu memang itu memang terlalu banyak aturan Ibu Sampai mobil pun diatur juga warna gelap warna terang Plat ganjil plat genap Nggak hanya dunia usaha Semua aturan-aturan Sekarang giliran pemerintah kasih makan kita Seperti luar negeri Pemerintah menjamin kesejahteraan dan makan rakyatnya Kayak negara-negara barat Kita sudah banyak-banyak bayar pajak Demikian terima kasih Pak Gilbert Ya, tadi ada statement Anda menyatakan kemudahan berusaha. <laughs> kalau seperti ini berarti bukan kemudahan dong. ya kan, kalau bagi pengusaha kalau udah ada larangan import ya berarti tinggal, kalau istilah Cina-nya tinggal pantek empat paku di peti mati. Alias nah, bangkrut, habis. Ya ini jadi uh, eh, yang kurang bagus ya ini jadi ya siap-siap aja eh, keadaannya tambah susah tambah berat dan tambah nggak karuan karena nggak mungkin kan memakai produk-produk lokal ya hortikultura lokal tuh mahalnya sama sih ya di sana ada yang namanya tengkulak dan juga produk-produknya nggak bersaing sama sekali jadi jauh lebih mudah dengan, dengan kita import daripada kita pakai produk lokal karena di mana banyak bermain tengkulaknya ya kan dan juga apa infrastrukturnya jelek ya kan jadi nggak harganya kalau nggak bisa nggak bisa bersaing lokal mhm. gitu aja makasih oke terima kasih kemudian dalam tanda kutip ya silakan pak Andre ini kelihatannya pemerintah kita di akhir-akhir bahasa jabatannya ini banyak mengeluarkan peraturan yang sungguh sangat menyulitkan masyarakat semuanya. Uh, tadi uh, juga ada bisnis opinion uh, yang wajibkan bisnis online ya dimasukkan ke dalam uh, berbadan hukum. Itu pun juga menyulitkan. Sekarang pengusaha disulitkan dengan bahan baku impor jauh, ya kan? Tapi pun juga gitu persulit ini akhir-akhir masa jabatan kepemimpinan kita di tahun 2014 ini ya banyak mengeluarkan peraturan yang sangat menyulitkan sangat-sangat menyulitkan masyarakat terima kasih Bu, itu aja Bu oke, terima kasih Pak Andre Pak Rudi, silakan ya. Iya. ya, selamat siang Pak iya, kalau saya lihat pemerintah sekarang kok kayaknya goblok sekali ya ingin mencari pemasukan dengan cara lucu sekali bukannya bekerja dan memikirkan bagaimana mau majukan ekspor di bidang yang lainnya terima kasih Pak Arun ya kalau menurut saya yang kena itu orang kecil yang pakai handphonenya yang murah-murah yang beli di situ saya 10 ribu kalau orang kaya nggak masalah cuman kelihatannya nggak kreatif jadi ya mestinya yang penghematan yang dipikirkan pemborosan, korupsi itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Gilbert, silakan Pak. Ya, penelpon pertama dan kedua kan sudah jelas mengatakan Bapak sebenarnya ya yang harus dikejutkan ekspor, ya kan? Bukan seperti cukai seperti ini kan, pajak. Ya kan ini semua kan rakyat kecil yang pakai ini. Ya kan? Dan juga yang dipertanyakan apakah dengan mengenjot pemasukan negara ini akan masuk ke negara ya kan itu kan masih dipertanyakan nah, ya kan kalau saya kita tahu kan menurut para, para ahli biasa pajak itu hanya masuk ke kas negara tuh 40 persen yang 60 persen menguap itu paling banyak gitu kalau saya malah agak sedikit pesimis ya saya rasa paling masuk ke kas negara hanya 10-20 persen sisanya nggak tahu kemana ya kan? Jadi dibuat cukai, pajak, dusensus, apa segala macam, cuma itu untuk negara atau bukan, masuk ke dalam kas negara atau tidak, ya? Dan dikembalikan kepada rakyatnya, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi kita mengharapkan lah pemimpin baru seperti Jokowi lah 2014 atau nanti 2019 lah. Jadi Indonesia lebih maju, jaya dan bisa menyaingi ah, negara-negara lain seperti Cina Walaupun agak mimpi ya, tapi saya yakin pasti kita bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Sariel silahkan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Saya mau tanya ini karena urusan yang Menko Info kan. Yang nah, Menko Info kan setiap pagi fakultas sendiri. Dari PKS lagi, dia lulusan mana Seorang. Terima kasih. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, iya saya sih komentarnya sih tutup usaha aja. Kita sudah bayar, banyak bayar pajak. Sekarang gilirannya pemerintah memberi makan kita. Nah, itulah tugas pemerintah tuh. Kita udah capek lah bayar pajak itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Joni. Selamat siang. Itu kalau telepon di apa handphone di sebelah dikasih juga itu kurang, menurut saya kurang ajar gitu, teman-teman pemerintah. Oh, apa enggak istilahnya bodoh sekali banyak kalau memang mau cari pajak ya dari orang-orang kaya atau dari sana orang-orang kecil suruh kasih pajak gitu itu menurut saya itu salah gitu karena ini kemajuan untuk membantu rakyat kecil untuk ngomong sama saudaranya gitu. hal yang penting penting jadi nggak layak dikasih pajak cukai dan orang bahaya itu nggak tahu terus mereka bukan orang goblok yang bikin apa namanya kan beneran dia tidak kecil sekali dilihat dari panas saja, nuklir panas kecil sekali. Itu bisa diabaikan. Itu semuanya omong kosong itu Bu. Pasti. Ibu Vera, silahkan komentarnya Ibu. Saya rasa itu hal yang konyol karena kalau hanya karena masalah kesehatan harusnya yang rokok itu yang dikenakan um, pajak dan yang lainnya karena itu yang lebih merusak kesehatan. Uh mm-hmm. -huh. Sudah Bu? Sudah. Terima kasih banyak komentar Anda. Pak Leo. Ya selamat sore Ibu Iya Pak silakan. Ya saya sih tidak mengomentari itu ya cukai pulsa ya Saya pikir itu nggak perlu Yang saya komentari itu mengenai pulsa saham Itu asing boleh masuk sewenang-wenang tuh no, Mungkin mereka masuk 10 triliun bisa keluarnya 50 triliun Bebas mereka menentukan suku bunga Tanpa jangka waktu lagi Suka-suka mereka keluar saja Itu uh, itu lebih merusak lagi tuh Terima, Terima kasih Pak Leo Pak Aryo Halo Silakan Bapak bullshit lah bu yang kayak gini ini, ya itu pemerintah siapa bu ya DPR DPR apa presiden ya -huh. ya kan itu bukan penerima negara bu bukan kantong kali itu okay. bullshit lah terima kasih Pak Aryo Pak Agus Iya, kayaknya eh, pemerintah ini selalu mau jalan pintas yang enak itu dia nggak mau mikir sesuatu yang menghasilkan tapi dengan bekerja jadi kayaknya memang males terima kasih